Gak usah pakai eho. Saya dulu dulu bang, capek banget nih ya. Nih, ya, Buya. Halo, ya, halo. Nih, satu, halo. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan yang sama kita hormati, kita muliakan guru kita yang baru saja menyampaikan mawizohnya. Abang saya, guru saya, Al-Mukarram, al Kiai Haji Muslihuddin. Saya yakin yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Amin. Ya Robbal. Hari ini kita melaksanakan Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra dan Mi'raj? Isro artinya jalan. Mi'raj artinya naik. Kelar Isra Mi'raj semakin meningkat dan maju belajar kita. Sebab kenapa? Karena Isra Mi'raj itu berpesan Rasulullah dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Makanya kalau Allah yang mau, nggak ada yang bisa ngalangin. Benar? Ini Isra Mi'raj ukurannya iman. Kalau ukuran otak nggak nyambung. Otak mau beda bu. Ini ada bocah nih. Pasti ada emak bapaknya di bocah. akibat ada emak ada bapak jadilah anak itu kalau kata otak tapi kalau iman nggak begitu buktinya mana Nabi Adam bapak nggak punya emak nggak punya tapi Allah mau hidup Nabi Adam benar Siti Maryam gak punya suami kok bisa hamil Kenapa? Itu mukjizat Allah yang mau Nabi Isa bapaknya nggak ada, emaknya ada. Allah mau jadi Nabi Isa. Tuh hebatnya. Kenapa? Kalau ukuran iman nyambung, kalau ukuran otak nggak nyambung Isra Mi'raj. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa bu. Ini di Mekah, dari Mekah ke Palestina. Ini perjalanan normal, tiga bulan naik ontak. Kalau naik ontak, tiga bulan dari Mekah ke Palestina tapi bagi Allah sepertiga malam kenapa ini Isra Mi'raj karena panggilan iman karena ukuran i iman makanya iman jaga anak-anak adik-adik ya kita belajar benar ibadah kita kerjaan kita belajar kita semakin meningkat di sekarang tantangan anak-anak kita berat bu godaan anak kita dijajah zaman sekarang dijajah 3F untuk menghancurkan generasi muda kita F yang pertama fashion pakaiannya dijajah sekarang lihat anak-anak pakaiannya wow, wow tuh perempuan perawan 19 tahun pakai kaos adiknya yang 5 tahun udah ketat macet tuh kaos ke atas kagak ke bawah kaga kalau orang India bening-bening pusarnya lagunya kampung Ya Allah, udah hitam burik di digaruk ngebul ya. ya, anak-anak kita dijajah pakai celana, celana wahai. Wahai. Kalau Hawai dari paha ke betis itu Hawai. Kalau dari betis ke atas, wahai. Ngatasan lagi, hai hai. Ngatasan lagi, aduh hai. Kacau eh perempuan cewek jagain pakai jilbab. Nih dijajah sekarang anak laki kita lihat bu, masya Allah pakaiannya udah gak semoga aja ikutin gaya-gaya artis. Pakai anting bukan emas kawan. Penting antingnya cakep hadiah ciki ya. Rambutnya dimerahin persis kena gua basok. Pakai anting bukan emas kawat ya. Dan motor ngetrek maghrib maghrib depan rumah nenek-nenek nenek-nenek kaget lagi sholat maghrib membaca habis salah ini naswati wah Suzuki wa Yamaha ayo dikelar Isra Miraj kalian generasi muda penerus yang akan datang amin jadi pemuda yang agamis dinamis kreatif yang ikut-ikutan sekarang banyak anak-anak kita ribu pada ikut-ikutan ikut gaya mode wow anak-anak ikutin artis dari cara pakaiannya gaulnya ngomongnya ini anak-anak alay banyak bu orang anak alay kalau ngomong Allah gue sebenarnya sayang bingit sama Allah please deh gak usah gitu keles Allah gue eh bapak lo sama bapak gue lain <laughs> udah enggak enggak jangan ikut-ikutan alay ntar kalau kebangetan alay bener ntar kebawa mati ikut-ikutan ntar alay sampai mati pas masuk dalam kubur ditanya marah buka siapa Tuhan kamu kasih tahu nggak ya wah ya, kurang alay jawabannya Eh, waman Nabi juga siapa Nabi kamu? Pengen tahu aja atau pingit? Kan? Ini jawaban anak alay. Tak ke bawah ke bawah ke dalam kubur. Eh, neraka panas, jangan macam Oh, panas. Terus gua harus bilang wow gitu ya. Jawaban anak alay. Ini jangan alay-alay ya. ini iya, tak ke bawah mati ditanya dalam kubur. Ya makanya nih bu, anak-anak kita bangga belajar yang baik kenapa gantungkan cita yang baik cita-cita yang baik yang tinggi tantangan ke depan berat dijajah anak kita dengan F fashion F yang kedua food makanan anak kita bocah sekarang makanan udah lain kok sama zaman kita dulu dulu kita makan ule dodol reginang regining gajrorot akar papa kedeblang sargon keplak ongol-ongol opio cucur gemplong abuk sargon Baik-baik makan sargon gak boleh ngomong lembur sekarang kita makanan anak kita bu hamburger Kentucky fried chicken cornet pizza hotdog hmm, hotdog hot artinya panas dog artinya anjing tapi saking panas digegaras sama anak kita Baik-baik, makanannya udah dijajah. F yang ketiga, fun, hiburan anak kita di zaman sekarang anak kita siapapun dia bu jangankan umur kelas SD ya enggak umur 2 tahun 3 tahun ini zaman udah zaman Android ini zaman udah zaman tablet zaman internet akhirnya anak-anak kita nggak mau ngaji nggak kumpul ngapain udah sekarang mau pakai internet aja tinggal buka ketik di Google nanya apa nanya nemu sampai ngisi jawaban bu dicari di Google lagi ujian dicari di Google semua males belajar dimanjain akhirnya ngajinya kagak nanya mulu belajar kagak nanya mulu Ustaz nanya Ustaz nanya apa saya lagi sholat ke Ustaz terus kentut itu kira-kira batal nggak Ustaz ya batal lo Pak ur nanya pengetes gue lo bukan begitu Ustaz kalau udah saya batal saya mau sholat lagi apa harus wudhu lagi wudhu dong masa gak wudhu terus lagi wudhu saya kira-kira basuh muka gak Ustaz ya basuh muka nanyanya banyak anak sekarang bu itu dia inti pertanyaan saya Pak Ustaz nggak masuk akal Pak Ustaz masa yang takut pantat yang dibasuh <laughs> muka nah, anak sekarang mulanya begitu lo kritis-kritis sama sekarang saya kan jawab saya balik tanya eh tau saya ikut tanya lo dulu lo kalau kentut yang malu muka lo apa pantat lo muka saya usah malu nah makanya muka lo yang dicebokin suha lo bikin darah kita naik aja <laughs> Anak-anak sekarang kritis-kritis, bener bu? Iya, tanyanya banyak. Ustaz nanya Ustaz, sa, uh, lagi ceramah Ustaznya diprotes. Siapa orang yang menyantuni anak yatim kemudian mengusap kepala anak yatim itu pahalanya sum, ju, sama dengan jumlah rambutnya. Eh bocah nyatuk di pojokan. Ustaz nanya kalau anak yatimnya botak bagaimana? Ha itu pori-porinya Paul begitu ini iya sekarang kritis anak kita makanya kalian ayo belajar ya pengen pinter anak kita sekolahin buat ibu pesan pengen bener tanemin ilmu agama kalau ilmu agama ditanemin insya Allah anak kita jadi anak yang bener kita pengen punya anak yang soleh kenapa? karena anak soleh insya Allah pinter tapi anak pinter belum tentu soleh bener bu? ini anak-anak kita ayo kalian bagi tugas nanti gedenya yang tua meninggal dunia anak muda bakal gantiin masjid cakep musola cakep isi sama anak muda bagi tugas yang ada jangan aki-aki kesian di masjid musola cakep ada aki-aki udah ompong ompos mana adanya subuh antola antola siang anak muda ajar gantian kong kong jangan ajar saya yang ajar begitu musinya nih anak-anak muda bagantiin orang-orang aki-aki yang azan mesti pakai musola cakep azan aki-aki yang komat aki-aki baca Quran solawatan nguras kolam gulung tikar yang nyapu yang ngepel nguras kolam mukul beduk yang mati Iya. Iya. Nah, kalau anak muda kan bagi tugas ada enak, suaranya enak. Jangan juga kebelasan bu, ada anak muda preman baru insaf. Ajan pakai lagu dangdut. Ayolah sholat, ayolah sholat, ayolah sholat. anak-anak muda nih anak-anak kita bu masya allah kita bangga anak kita kalau bisa ilmu agama amin Kenapa anak adalah buah hati belahan jantung sebagai penerus cerita dan pelaju sejarah buat orang-orang tua kita nanti. Kita meninggal dunia orang tua dapat pensiun dan pahala dari anak kita. Alhamdulillah. Eh kamu kalian semua ayo belajar yang benar. Sebab kenapa Subhanul Yaum jalur God Pemuda hari ini pemimpin yang akan datang ini sekarang banyak godaan anak-anak kita bu, luar biasa. Dididik sekarang anak-anak rada susah. Benar bu, justru guru pada kewalahan sekarang. Kenapa anak-anak kita tuh sekarang lebih hebat dari kita? Lebih tahu lebih dulu dari kita. Dulu kita belajar, oh orang tua dulu galak, guru-guru galak, tegas. Orang tua kita tuh tegas orang dulu mendirikan anak, masuk kamar, kunciin pintu, lu keluar kaki lu patah mau nonton layar tancap aja susah bu zaman dulu anak sekarang kita bagaimana mau dikunci pintu filmnya udah masuk ke kamar filmnya udah masuk ke rumah filmnya ada di handphone YouTube setiap hari paketan cuma 3000 bisa buka apa aja internet anak-anak kita kalau gak ada filter dari orang tua ngeri apalagi zaman sekarang wow udah bikin media sosial macam-macam anak kita yang kecil aja udah punya Facebook apalagi eh, anak SMP gua ilah lo bu udah lagi galau bener pacarnya putus sama dia lagi teman-temannya dia bikin status dan sayang Ya Allah, bikin status di Facebook di malam yang suci, di malam yang sunyi sepi, menggores pen aku di atas kertas yang putih. Ternyata selama ini diam-diam diriku mencintaimu Tulis lagi paragraf baru Aku tak peduli kau milik siapa Kamu menyinta bukan dosa Seandainya kau terima cintaku Takkan lepas cintamu sampai memutih rambutku Ah Tulis bawahnya hashtag Markona sayang Isra Miraj berpesan Isra berjalan, jalan tentunya maju, Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Artinya apa? Tingkatin ibadah kita, lebih maju lagi belajar kita. Sebab kenapa? Tantangan ke depan bukan semakin ringan, semakin berat buat anak-anak kita. Inilah godaan luar biasa sekarang, Bu. Dijajah dengan media, dijajah dengan budaya, dijajah dengan pakaian, dijajah dengan hiburan, macam-macam luar biasa. Kalau filternya agama, insya Allah aman. Amin. Ya Robbal. Ayo yang belum bisa ngaji, belajar ngaji, baca Quran, biar bangga orang tua kita, benar? Jangan males-males, kenapa? Kalau orang males, nanti dia akan menyesal. Sebab kenapa? Kalau orang males, menyesal, akhirnya apa? Kalau belajar di masa tua, nanti akan cepet hilang ilmu gampang gak bang masuk tapi cepet hilang tapi belajar kalian di masa muda susah sulit tapi ada selalu berkesan ilmu yang kita dapat bermanfaat amin ya robbal yang gantiin biar bisa baca Quran ngaji jangan pakai malu-malu buka suara ngaji pakai malu-malu anak sekarang uh, uh, uh, tadi wak wak doang kuat buka suara betet dia makronya biar kelihatan lagi nih kuat wak tadinya ngomong kuat kondangan Ya Allah. Oh, benar kan tetangga saya bocah baru belajar ngaji nggak mau buka suara. Emaknya lagi tidur tidur merem ayam. Udah kaget baca Quran yang ngaji. Ula, ula, ula. Emaknya bangun, gede tuh ula, gede ambil balok, matiin tuh ula, matiin. Wah, ngaji jangan setengah-setengah, jangan ula-ula dong Nih, ayo Nah, kita doain gantiin yang tua-tua Ustaz Kiai meninggal dunia Setahun, dua tahun, tiga tahun Belum tentu ada gantinya Bener? tapi lihat RT RW mati besok aja gantinya presiden belum mati udah banyak yang mau gantiin benar tapi ustadz kiai ulama makanya musola kadang-kadang kena bu masih cakep musola cakep pusar jadi kampungan atuh pas banyak maghrib kondangan mengereng mimpi sebanyak maghrib main dorong-dorongan lu aja lu imam bu lu aja lu udah lu aja imam aja lu lu aja lu udah ya lu akhirnya sampai isak begini aja begini aja harus main maghrib RT RT kata RT jangan jangan gua jangan RW kali bisa RW apalagi gua nah, anak muda anak muda ada berunding anak muda dua-duaan yang aku nanya temennya lu bisa jadi imam kalau gua bisa cuma gua gak berani kalau lu kalau gua berani cuma gua kagak bisa akhirnya bagi tugas sekarang begini aja dah lu yang berani jadi imam gua yang bisa di belakang ntar kalau lu salah gua benerin Uh, pede banget yang berani maju ke depan baca fatihah lancar, baca kuliah kender Ya yurkan iya, iya. firuna lang bima mata wa na antum abiduna ma'bud nama la wala ma biru mata la antum abiduna ma'bud wa wala na'budu ma bantum wa la antum abiduna ma'bud wa la na'budu ma bantum wa la antum abiduna ma'bud wa Baik-baik itu ayat kembar kok. Wah, baca ayat itu hati-hati. Jangankan bocah yang tua aja sering eh, salah. Itu baca ayat itu bisa pergi nggak bisa pulang. Banyak tikungannya. Lakum, lakum, teriak makmum lakum dinukum walatolina. Amin lagi.